السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio Raja dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab rumah waris atau masalah warisan. Ya, ini lanjutan dari kitab muamalat, hmm. di mana pendistribusian harta selain berdasarkan akad kedua belah pihak juga berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya salah satu seseorang dengan demikian Allah menentukan harta Anda distribusi untuk A, B, C dan selanjutnya ini dinamakan dengan hukum waris yang semuanya pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa semuanya bersumber dari kitab Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa dan sedikit sekali ijtihad para ulama dalam hal ini berbeda dengan ilmu fikih yang lainnya. insyaallah kita akan sama-sama pelajarinya menyelesaikan eh, cara pembagiannya secara syar'i insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullah المؤلف muallif Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di menjelaskan wa anna al-wahidata min banati laha an-nisfu Sebelumnya telah kita jelaskan bahwa bila anak perempuan dari mayat dari seorang yang meninggal ada anak laki-laki jadi seseorang meninggal Dia memiliki anak perempuan dan anak laki-laki Maka bagaimana bagiannya yang sebelumnya Ustaz? Lidzakar Mithlu hazir ini Bagi laki-laki Dua bagian Bagi perempuan satu bagian Bila Seseorang wafat Dan ahli warisnya seorang laki-laki dan seorang anak perempuan Maka harta dibagi Tiga dua per tiga untuk anak laki-laki sepertiga untuk anak perempuan tapi di sini kasusnya tidak ada anak laki-laki hmm. yang meninggal ini hanya memiliki anak perempuan maka berapa milik anak perempuan muallif berkata "وَأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الْبَنَاتِ لَهَا lahan seorang anak perempuan ya bila mayat itu hanya memiliki seorang anak perempuan maka untuk anak ini berapa an kata Allah setengah ini kata Allah wa kanat wahidatan falahan nis jika dia anak perempuan dari si mayat dan tidak ada anak laki-laki mayatnya tidak ada anak laki-laki seorang jumlah anak ini maka untuk dia setengah wasintaini fa akthar lahumas Bila anak perempuan ini jumlahnya dua orang atau lebih, uh, untuk mereka dua per tiga dari harta. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, "Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma Jika mayat meninggalkan hanya anak perempuan saja, jumlahnya dua lebih dua lebih. Maka bagian mereka adalah dua pertiga dari warisan. Dua pertiga dari warisan. Dua pertiga ini mereka bagi. Sesuai dengan jumlah mereka dibagi dengan rata. Sisanya untuk siapa? Untuk asobah. Sisanya untuk asobah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya ya fama baqiya fali aula rajulin dzakar dan yang tersisa dari ini maka untuk yang paling berhak di antara kerabat laki-lakinya sekarang mayat tidak ada laki-laki bila mayat ini ada anak laki-laki dari anak laki-laki cucu laki-laki yang bapak mereka telah meninggal maka sisanya untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki للأسف أستاذ إسان وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين bila <coughs> ada seorang anak perempuan kasusnya ada seorang anak perempuan dan ada anak perempuan seorang anak perempuan dari anak laki-laki jelas ini saya, yes. antum cucu anda perempuan. cucu perempuan dari anak laki-laki nah. hmm, cucu perempuan dari anak laki-laki maka untuk anak perempuan berapa setengah setengah kata Allah wali bintil ibn dan cucu perempuan dari anak laki-laki ini untuk mereka adalah seperenam. Seperenam. Takmilat as ini menggenapkan dua per tiga. Setengah ditambah seperenam menjadi dua per tiga. Dua per tiga. Ini pernah terjadi di masa uh, Ibn Mas'ud Menurutkan Ibn Bukhari bahwa dia ditanya tentang warisan seorang anak perempuan seorang meninggal yang tinggal hanyalah anak perempuan warisannya ahli warisnya kemudian anak perempuan dan anak laki-laki dan saudari kandung saudari kandung Faqal Mungkin bin Mas'ud berkata La aqdiyanna fiha biqada'in Nabi sallallahu alaihi wasallam aku akan menyelesaikan permasalahan ini dengan ketentuan atau qada atau peradilan yang pernah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bagian perempuan setengah dan bagi cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam. Wa ma baqiya falil ukh. Sisanya untuk saudari perempuan. Hmm? Bisa antum bagi Ustaz? Atau anda dulu nyontohin? Antum dulu Ustaz. Hah? Antum dulu Anda dulu antum. antum <laughs> bacakan kalau gitu. Bismillah. Coba kita lihat di sini. Seseorang wafat, ahli warisnya satu orang anak perempuan. Nah. Kemudian satu anak perempuan, cucu perempuan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kemudian satu saudari kandung. Kata mas Mas'ud, kata mas Mas'ud, ini sekarang anak perempuan berapa dapatnya Ustaz Setengah. setengah. Allah mengatakan setengah. Cucu perempuan dapat berapa? itu selesai Seper enam Fama baki Ini dapat sisa Gimana kita baginya Enam dengan dua bisa di enam Kemudian seper enam dibagi dua berapa? Tiga Kali satu? Tiga Tiga, tiga per enam Enam dibagi enam? Satu Satu, satu per enam Berapa sisanya? Sisanya empat Sif, empat, empat. Dua. <laughs> dua sisanya. Nah, dua. Nah, dua sisanya. Nah, karena perempuan dapat tiga per enam, nah. tujuh perempuan dapat seper enam, saudari kandung dapat dua, per enam. Jelas. Kalau hartanya enam miliar gampang kan baginya? Enam, <laughs> miliar berarti anak perempuan tiga miliar, tujuh perempuan tujuh perempuan laki-laki satu miliar, ya, enam dua miliar. Nah. Enam ratus juta juga gampang kan? Tapi oh iya, bagaimana kok 100 juta? 120 <laughs> lah, biar gampang. 120 juta. Andai mayat meninggalkan harta sebesar 120 juta. Iya. Ini dibagi menjadi bagi 6. 6. Mendapat pernya 20 juta kan? Iya kan? Ini dibagi menjadi sama dengan 20 juta. Dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini selesai maka anak perempuan dapat 20 juta kali 3 60 juta 60 juta 20 juta 20 juta Hah? kali 2 kali 1 kali 2 1 kali 2 20 juta type. ini 40 juta. 40 juta selesai selesai Alhamdulillah Ini yang pertama anda bantu saya Yang kedua silakan <laughs> Kita lanjutkan perkataan muallif. Wa kadzalikal akhawatu syaqiqat wallati lil abi fil kalalah idza lam yakun lahu wala walid. Dan begitu juga untuk saudari-saudari yang kandung. Ya. saudari, saudari perempuan kandung. Saudari perempuan kandung hmm. antara mayat dengan wanita ini sebapak dan seibu. Ya. Wallati lil ab dan saudari-saudari yang saya. bapak. Sebapak. Ibu mereka berbeda. Hmm. Ya. Apa ini menikahi dua orang perempuan umpamanya maka anaknya satu dengan yang lainnya dinamakan saudari se sebapak. sebapak. Sama seperti itu. Ya. Fil kalalah dalam kasus kalalah di mana lam yakun lahu si mayat tidak ada anak dan tidak ada orang tua bersendirian kalalah nah. Ya. tidak ada anak dan tidak ada orang tuanya. Orang tuanya mungkin mayat tanpa ada orang tua? Nggak mungkin. Tapi maksud di sini, <laughs> bagaimana orang hidup ke dunia tanpa ada orang tua? Maksud di sini, orang tuanya setelah telah wafat sebelum dia wafat. Hmm. Berarti ketika wafat dia wafat, ibu bapaknya telah meninggal. Anak-anaknya mungkin pernah ada, mungkin tidak. Yang jelas ketika dia wafat, anak-anaknya tidak ada. Tidak ada. Sudah wafat sebelumnya, kata memang tidak punya anak. Maka juga demikian, Maksud demikian tadi berarti saudari kandung dapat berapa satu orang? Dapat setengah. Setengah. Kalau dua orang terlebih dapat berapa dia? Sama ah, saya dua orang enam. Nah ya Syekh. Eh, setengah. Iya. Setengah kalau satu orang. Hmm. Kalau anak perempuan satu orang setengah. Kalau dua orang terlebih dapat berapa dia anak perempuan? dua orang atau anak perempuan ya Sem semuanya Ustaz ya sebagian <laughs> ihsan dua per tiga Ustaz. Ah, yes. Iya, hmm. Tadi kan kita jelaskan bahwa ya. anak perempuan kalau satu orang dapat setengah Meng mengambil semuanya. Ya, dua orang bukan semuanya. Dua orang terlebih dua per tiga. Nah. Sama seperti itu halnya dengan saudari kandung. Ah, ya. Saudari kandung kalau satu orang dapat setengah. Setengah. Dua orang atau lebih dapat dua per tiga. Dua per tiga. Ini dalam kasus kalalah. Hmm. Karena bila kasus bukan kalalah, maka saudari perempuan tidak dapat. Hmm. Wallati lil ab dan begitu juga yang sebab pak, hmm. Tidak ada anak perempuan. nah. Si mayat tidak anak perempuan, tidak anak laki-laki, tidak ada orang tua yang sudah meninggal sebelum dia. Iya. Ya yang hidup adalah satu orang saudari kandung hmm. dan satu orang saudari sebapak. Berapa untuk saudara sekandung? Saudara sekandung setengah. Setengah. Hmm. Saudari sebapak berapa? Dua per tiga. La, eh, satu iya. orang satu sebapak. Iya, setengah satu. Kenapa setengah lagi? Sama kan tadi dengan anak perempuan dan anak laki-laki. Seperenam seperenam. Nah. Takmilatus sulusain. Mendapatkan seperenam kan dikatakan oleh wa Sama dengan ini kasusnya sama dengan anak perempuan. Dengan anak perempuan dan anak laki-laki persamaannya perbandingan sama dengan saudari kandung dengan saudari se saudari sebab. bapak. Hmm. Jelas? Jelas. Nah, gimana kita hentikan sampai sini dulu diskusi dengan <laughs> pendengar pemirsa nggak selesai panjang pembahasan nah, selesai. panjang kita nah, uh, sampai sini uh, stop sampai di sini dulu ya untuk pembagian apa namanya setengah dan dua per dan seperenam saja ya taib ya, Iya pendengar dan pemirsa TV Roja demikian beberapa poin dari uh, pelajaran kita di kesempatan pagi ini terkait dengan pembagian persentase warisan yang telah disebutkan oleh Al-Ustaz Dr. Rwandi Tarmizi Fizahallahu ta'ala dari pembagian anak perempuan Kemudian juga cucu uh, perempuan dari anak laki-laki dan, dan kemudian juga saudara perempuan sekandung Dan kemudian saudara perempuan sebapa Presentasi telah dijelaskan dan bagi antum yang ingin mendapatkan informasi atau penjelasan lebih lengkap, silahkan kami buka sesi tanya jawab di kesempatan pagi ini. Anda bisa menyampaikan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081317776543. Kami angkat untuk pertanyaan via telepon terlebih dahulu, silahkan. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? uh, Abu Raya di Bekasi Ustaz. Eh, Abu Raya, ahlan silakan. Uh, kalau di luar tema boleh Ustaz? Terkait dengan warisan atau bukan? Tentang ini jual beli. Ya beli. Oh, baik, silakan. Silakan. Uh, nah. Tentang ini apa? Ustaz, bagaimana kalau kita ini apa? menawari kerjaan sama orang yang udah kerja gitu, tapi dengan gaji yang lebih tinggi. Itu apa? Kasusnya merampas hak orang bukan. Misalnya dia jahit di satu konteksi yeah. dengan gaji uh, satu baju sepuluh ribu misalnya kan. Yeah. Terus kita tawarkan uh, kerja di tempat saya aja dengan gaji dua belas ribu per baju, jadi ada selisih dua ribu. Hmm. Itu kita ini mendolimi yang punya konveksi tersebut enggak? Hanya itu sekurangnya. Ya. Baik, jazakallah khair Bu Barakallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa nitadabi wa ba'd Masya buraya menanya sendiri jawab sendiri <laughs> Iya betul termasuk menzalimi Termasuk ini larangan Rasulullah SAW Ansaumi Ansaumi akhi Al-bay ala akhi Menawar atas penawar saudaranya Dan membeli atas membeli saudaranya Dengan Rasulullah SAW Kecuali dia sudah berhenti Kecuali anda hanya mengumumkan oh, terbuka pengumuman dibutuhkan penjahit dengan spesifikasi ini ini ini ini dengan gaji sekian ribu per item atau per potong hmm. ya lalu orang tersebut mengundurkan mengundurkan uh, diri dari perusahaan dia lalu apa melamar perusahaan terserah tapi menawarkan yang sedang ada pekerja tidak boleh baik wabillahi taufik Jazakallah khair demikian Abu Raya Barakallah fiqh Kita berikan kesempatan berikutnya ada penelpon yang kedua di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kamu di mana? Umu Hanifah. Di mana Umu? Dari Tangerang. Baik, silakan. Uh, eh, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz, saya mau tanya, ibu saya kan sudah meninggal. Lalu uh, ibu itu punya <clears throat> anak perempuan tiga. Lalu uh, ada bapak dan punya adik Bapak ini maksudnya siapa? Suami Bapak saya. Ah, suami ibu suami kan ibu. Ya? Lalu punya adik laki-laki. Adik siapa? Ibu Adiknya ibu. Ibu punya adik laki-laki? Uh, dua orang dan tiga orang adik perempuan. Dua orang saudara laki-laki? Iya. Tiga orang saudara perempuan? Iya. Nah, itu pembagiannya gimana ya, Ustadz? Untuk warisnya itu? suami, tiga anak perempuan, mm -hmm. dua saudara laki-laki, tiga saudara perempuan. Iya, Saudara laki-laki dan perempuannya kandung? Uh, kandung. Baik. Nanti Ustaz Isan akan bantu Ibu <laughs> jawab. Iya, makasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baik, jazakallahu khairan wa hanifah. Fadhal Ustaz. Mana Ustaz Ihsan Anas? <laughs> Coba anda bacain anda bacain nah. yang berhaknya. Nanti anda coba. Ah, tulis Hah? Udah oh, tulis di situ gimana? Eh, ini tulis di situ. Baik, insyaallah. Nanti insyaallah bantu. Nah, Ustaz. Suami tiga anak perempuan dua saudara laki-laki tiga saudari perempuan saudara laki dua hmm. Baik dua saudara laki-laki, tiga saudari perempuan. Nah. Silahkan. Nah, masih seperempat saudara. Saudara laki-laki hmm, Saudara laki-laki dua, tiga saudari perempuan. asal Asobah dan sisa. Ya, sisa. Oke, Fadha syekh? Setengah-setengah, siapa setengah-setengah? Anak perempuan tiga digabungkan satu sekali, satu aja. <laughs> Subhanallah. Coba antum kerja saya kan juga. Suami suami seperempat satu. Hmm. Saya. Hmm. Anak perempuan berapa Saisan? Anak perempuan dua, dua per tiga. dua per tiga, tiga oh. terlebih. Terus bisa. Bisa tuh. Ini 12 ada. 12. 3. 3. Betul. 6. 6 saya. Ya. Kenapa 6? Eh, Itu 6 setengah. Ya, saya faham. Kalau carinya 12 bagi 3 berapa? 4. 8. Kali 2. 8. 8. Ini sisa. Sisa berapa? Sisanya berapa? Sisanya 1. 1 per 12. 6. Terus? Ya udah, 12-nya udah di atas. Iya. Satu saja. Terus selesai ini. Selesai saya Ihsan? Belum selesai. Ada delapan. Saudara laki-laki bukan nah. satu. Nah. Saudara laki-laki dua. Saudara perempuan tiga. Saudara laki-laki satu. Dua. Dua enam. Saudara perempuan tiga. Tiga. Siap. Bisa tuh Tiga saudara perempuan sekandung Ustaz. Iya. Sekandung tidak dapat setengah, ada perempuan. <laughs> Sah. Ini sisa dia bisa antum saya sisa. Anak teruskan. Iya. teh masya Allah. Beliau baik selfnya hmm. <laughs> nah, Ini sampai sini sudah betul. Suami satu suami memang satu suami nggak mungkin. <laughs> Tapi suami saya hmm. Suami tiga anak perempuan, dua saudara laki-laki, tiga saudari perempuan ini seperempat suami betul seperempat hmm. karena tidak ada karena ada karena ada anak, anak. kalau nggak ada anak saya dapat setengah hmm. dua per tiga perempuan iya sisa satu sisa di sini sekarang eh, empat dengan tiga disamakan penyebutnya dengan dua belas dua belas eh, bagi empat berapa tiga emang tiga kali satu tiga dua belas bagi tiga empat kali dua delapan sisanya berapa satu. Satu akan dibagi berapa ini? Dua saudara laki-laki kan dua banding satu. Berarti empat kan? Nah. Tambah tiga. Tambah tiga berapa sih San? Tujuh. Satu akan dibagi tujuh. Maka dua belas ini dikalikan tujuh semuanya. Hmm. Dua belas kali tujuh berapa? Hmm? Delapan empat. Iya. Iya. Nah. 84 7 ini dikalikan 7 lagi 7 kali 3 1, 2 jadi semuanya dikali dengan 7 oh, no. kali dengan 7 21 sini 56 kan ya yeah. Iya. 56 dibagi 3 dibagi rata bisa kan 9 kemudian sisanya 7 sisa tujuh tujuh dibagi saudara laki-laki dapat saudara laki-laki dapat berapa dua dua saudari perempuan dapat satu satu satu harta dibagi delapan puluh empat selesai nah. subhanallah subhanallah <laughs> sampaikan ke Ummu siapa tadi namanya? Ummu Hanifah. Ummu Hanifah. Ummu Hanifah. Ah ya, harta dari Ibu Ummu Hanifah tadi nah. dibagi 84. Dinilai berapa jumlahnya? Dibagi. Ya, pembagiannya untuk bapak dari Ummu Hanifah atau suami dari meninggal ini sebetul ini andai yang maksud saya di sini dibagi adalah harta Ummu ibunya Ummu Hanifah. Kalau dipisahkan dulu mana harta suami dengan mana harta istri. Jelas? Nah. Dipisahkan dahulu sehingga dibagi harta istri. Harta suami tidak dibagi dia masih hidup. Nah, Andai rumah, andai barang segala macam ada yang milik suami, tidak. Ya, itu tidak dibagi. Kalau suami masih hidup. Hanya hak istrinya saja yang meninggal dibagi 84 1 per 84 untuk suami 56 per 83 untuk 3 anak perempuan dibagi rata kemudian saudara laki-laki dari eh, berarti paman dari Imam Hanifah ini kan ya mendapatkan 2 per 84 2 per 84 sedangkan yang saudari bibinya dapat 1 per 84 1 per 84 1 per 84 Demikian jazakallah khair dan demikian Imam Hanifah mudah-mudahan bisa difahami dan nanti bisa kontak kembali dengan Ustaz Salah Salah. Ya, sini ini contekin. <laughs> Foto ini dikirimin. Ya, khair insyaallah. Kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga di line telepon. Coba lihat dari Ahdani. Ah. Ahdan ditambahkan. Kameramen, coba di, ditampilkan biar dicatat oleh Mudani. Mudani um, um siapa? Um Hanifah. Um Hanifah pakai radio atau pakai pakai televisi? Taib ditampilkan juga ah uh, taib. Demikian pembagiannya bagi Um Hanifah mudah-mudahan bisa melihat televisi Roja dan bisa dicatat untuk pembagian suami masing-masing tiga anak perempuan dan dua saudara laki-laki serta tiga saudara perempuan. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja yang ingin bertanya kembali terkait dengan pembahasan ini atau persentase warisan yang mungkin Anda ingin ketahui secara jelas. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Dengan Umulia di Bekasi. Baik, Ahlan Mulia. Silakan Umulia. Ustaz, kalau oh, apa pembagian waris itu kan dari orang tua laki-laki yang sudah meninggal ya Ustaz. Nah, terus Ibu-ibu, kalau tidak mesti ya. dari orang tua laki-laki, siapapun yang meninggal punya harta dia akan dibagi iya. warisannya. Iya. Ya. ya. uh, terus ini Ustadz kalau umpamanya e, ibu e, seorang istri bekerja dan suami juga bekerja dan hartanya itu tercampur kita nggak tahu berapa hartanya itu hmm. terus kalau kedua-duanya meninggal dan punya anak laki-laki itu cara pembagian warisnya bagaimana Ustadz? itu apa bisa dibagi rata atau bagaimana karena nggak ketahuan hartanya masing-masing itu berapa berapanya Ustad eh, itu itu ya, meninggal, diperkirakan ibu um, ya. kemudian diperkirakan ya. berapa kan walaupun suami istri bekerja gaji mereka kan jelas berapa kan ya gaji gaji istri ya bisa diperkirakan tapi nggak tahu bagaimana kira-kiranya Ustaz. Perkirakan sedi dua kor ibu perkirakan se uh, mungkinnya. Ya. Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengislahkan antara dua sahabatnya yang ribut masalah pembagian sengketa harta, kata ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya uh, hendaklah masing-masingnya menentukan berapa haknya dia menurut perkiraan, kemudian hendaklah saling menghalalkan. Halil ba'dukum ba'dah. Kalau umpamanya gini Ustaz, kalau umpamanya mau dibagi dibagi rata aja gimana Ustaz? Antara suami kan, istri. Uh, maksudnya, maksudnya harta suami kan? istri tadi dibagi rata. Ya, dibagi rata untuk anak-anak. Belum itu. tahu ibu, belum tahu karena khawatir menzalimi ahli waris oh, dari gitu. suami, dari suami. Oh. Kalau ahli waris dari suami sih cuma anak laki-laki satu itu Ustaz. uh, tidak ada uh, orang ah. tuanya udah. Ya, kalau orang tuanya umpamanya sudah keluarganya tidak ada itu bagaimana Ustaz kalau umpamanya seperti itu? Hmm. Kalau memang seperti itu bisa dibicarakan nggak ada masalah insya Allah. Kalau begitu ya Ustaz. Hmm. Terus begini Ustaz, kalau ada anak yatim yang sudah meninggal orang tuanya, terus anak-anak yatim itu hanya ada anak dua perempuan, terus bentar, ini bentar, Ustaz. Bentar. Seseorang ya? meninggal. Iya, seorang Umurnya meninggal. berapa tahun? Umurnya yang meninggal itu Ustaz. -hmm. Umurnya kira-kira 41 tahun. Berarti bukan anak yatim kan? Bukan, dia punya anak yatim dua Ustaz. <laughs> dia uh, punya anak yang belum balik, ya. dua orang. Iya, yang meninggal orang tuanya punya anak yatim, dua yang belum balik. Ya. Usianya masih muda, Berapa, anaknya Ibu? masih kecil, masih ada yang TK, masih ada yang SMP, dua orang tapi SMP berapa tua. Ibu umurnya? Umurnya berapa? 12 tahun Ustaz. Oh, iya, nah, uh, tapi perempuan dua-duanya. yeah. Dia mem tidak mempunyai anak laki-laki Ustadz. Yeah. Terus istrinya selama itu bekerja uh, juga di rumah tapi uh, dia mempunyai satu saha dan dia yang mengelolanya istrinya. Tapi hartanya itu dia juga belum tahu kira-kira berapa yang diperkirakan uh, gaji istrinya di dalam bekerja sehari full itu dengan gaji berapa jadi belum tahu Ustadz itu cara pembagiannya bagaimana Ustadz sedang dia punya keluarga ada beberapa anak laki-laki dan beberapa anak perempuan nah, itu beberapa anak laki-laki tadi anak perempuan bagaimana kisahnya ya, keluarganya keluarganya ah. suaminya oh, Oke, yang uh, ini ingin dibagi atau sekitar <laughs> ini dibagi ya, artinya ibu Ya, Baik. ya kalau mau sebentar. dibagi bagaimana caranya karena di situ juga istrinya ikut bekerja ya, bukan sebentar. cuma suaminya Seorang aja. meninggal, istri masih ya. hidup. Iya masih hidup. Iya nanti kita bantu sama Ustaz Ihsan Insya Allah. Ya. <laughs> istri masih ya. hidup. Iya. Kemudian anak eh, perempuan dua orang. Dua anak perempuan. Iya. Dua anak perempuan. Ya. Laki-laki dia nggak ada. Nggak ada. Kemudian. Uh. Dia ada saudara saudari tidak? Ada saudari dari bab suaminya ada yang meninggal itu ada. Berapa orang saudara-saudari kandungnya? Berapa ya? Bapaknya dia udah nggak ada. Bapak orang tuanya sudah nggak ada dua-duanya. Ya saudara kandungnya ada, saudara kandungnya? Ada saudara kandungnya beberapa orang. Berapa orang ibu? yang nggak apa lu saudara oh, kandungnya berapa? Kalau nggak apa, ya. <laughs> kita mau baginya ibu. kalau umpamanya dikira-kira ada tujuh atau delapan gitu laki-laki kalau dikira-kira nanti hak orang dikira-kira enggak dapat uh, atau berlebih okay. mengurangi hak yang lain huh? laki-laki dua perempuan enam katanya Ustaz sebentar dua saudara laki laki ya perempuan enam, enam. saudari perempuan ya Iya. iya. Ah, ah, ah. ini harta dari yang mayat yang laki-laki yang meninggal ini laki-laki kan ya Iya, yang meninggal laki-laki. Dibagi dulu harta istrinya, mana harta istri, mana harta suami, diperkirakan. Harta istri, mana harta suami, diperkirakan. Iya, dipisahkan harta istrinya, yang dibagi hanya harta suaminya ini. Iya. Iya, jelas ibu. iya iya, iya. Dengan pembagian Fadul Ihsan. Untuk istri saya, ya? Ya, iya. seperti Maju-maju untuk nanti iya. beribu ibu bisa ngelihat. Mhm. Ibu punya televisi di rumah? Ada ya Ustaz, eh, saya oh, iya, iya. matikan aja Pak Ustaz ya. Hah, bukan jangan matikan televisinya, lihat televisi. Oh iya, habis ini feedback Ustaz. Hah? Masalahnya feedback kalau dikencengin. Oh, serah Ibu. Uh, eh, gimana? Oh, saya pindah ini aja Lihat televisi, lihat dia aja televisinya Ustaz Isan ngerjain. Ya, ya. Tapi Ustaz sudah jelas belum pertanyaannya Ustaz? Jelas, jelas. Oh, udah. Istri, dua anak perempuan, dua saudara laki-laki, enam saudari perempuan agar saya sana. Ini, ya. ini juga sambil latihan juga untuk pemirsa yang ya. lain. Ya, terus ha apa hartanya cuman adanya uh, ini doang Ustaz, satu buah rumah. Ya, rumah ini be berdua antara suami istri kan ya? Oh, iya, iya. Ya nanti itu bagian ya, ya. eksekusinya ya. nanti Bu. Sekarang oh, iya masing-masing hak mereka berapa? Ya, iya. iya. Iya, iya. Ya gitu dimatikan dulu Ustaz ya. Terserah Ibu <laughs> yang penting tidak televisi, Bu. Oh gitu ya, lihat ya. televisi ya. Iya. Ya. ya. Ya udah matiin aja Ustaz ya. Silahkan. Ya, ya makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua saudara laki-laki dan dua enam saudara perempuan enam Ustaz. Hmm? Dua saudara laki-laki. Eh, sisa Ustaz. Sisa enam Ustaz. Iya. Dan ini juga Ustaz. Ya iya, sisa sama dua-duanya sisa. Ya, kan itu kita kenal loh teh. Sekarang bagi berapa? Samakan 8 dengan 3 berapa? 24 kan? Oh, enam 16 mana bisa? 24. Dua. Oh, satu-satu sisa. Sahih. Iya, teruskan. Hmm? 24 bagi 8 berapa Ustaz Desan? 24 bagi 8 24 3. bagi 8 3 Iya 3 Insyaallah 24 bagi 3 delapan kali dua enam belas. Enam belas. Sisa berapa? Sisanya berarti lima. Lima. ini akan dibagi berapa? Dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Berapa jadinya itu? Uh, dua laki-laki kan kok dua per lima? Laki-laki kan dua bagian. Enam. Berarti dia empat. Tambah perempuan enam. Berarti sepuluh. Sepuluh sepuluh. Ya. Sepuluh ya. Bisa, mau saya terus saya bantu saya San, mau saya teruskan. Saya khair. Sisanya lima. Lima ini akan dibagi berapa? Dua bagian dengan satu bagian. Iya. Dua kali dua, enam. Berapa? <laughs> Empat ditambah enam, sepuluh. Lima akan dibagi sepuluh. Maka ini sepuluhnya dikalikan dengan dua puluh empat ya, Jadi berapa? dua ratus empat puluh 10 dikali dengan 3 30 10 dikali 16 160 hmm, ini 50 50 dengan pembagian saudara laki-laki dapat 5 dikali 2 masing-masing dapat 10 10 saudari perempuan 5 5 5 lima lima lima pas enam kan ya pas lima puluh selesai saya san delapan puluh ah, sembilan puluh tambah lima puluh dua ratus empat puluh ya jadi ini pembagiannya sholat dulu Ustaz dan biar ibu mulia siapa namanya mulia oh, mulia nah. ya mulia silahkan dicatat hasilnya dibagi artinya 120 240 untuk jumlah saudara laki-laki dan perempuan uh, walaupun lebih dari enam juga tetap mendapatkan sisa satu. Kenapa? Walaupun jumlah saudara laki-laki lebih dari dua, ah. seperti tiga atau empat, tetap dapat sisa satu dalam kasus seperti ini. Dalam kasus Kalau ada sisa dibagi tetap maksudnya nah, Maksudnya kalau saudara laki-lakinya lebih bukan dua tapi tiga atau empat, empat saudara laki-laki tetap dapat tetap sisa. Dapat sisa. Nah, hmm. nah sahih. banding satu. Iya. Silakan catat dulu mulia. Ah, demikian Ibu Lia bisa dilihat kembali. Setelah ini pembagian ini kita catat. Setelah dibagi seperti ini baru ditentukan mana harta suami, mana harta istri. istri nah. Andai rumah tadi dinilai berapa nilai rumah ini? Nah. Rumahnya nilai rumah 200 juta. Nah. Ya. 200 juta. Atau 210 juta pas nilai 250 juta 250 juta ya. Sedangkan Punya istri di sana Istri yang masih hidup ya. Istri Andai 300 juta Istri menganggap saya ada hak di sini sekitar 60 juta nah. Suaminya ada hak 210 juta ya. 240 juta Ya 240 nah. juta Yang hak suaminya dibagi seperti ini Si dapat 30 anak perempuan dapat 60, saudara laki-laki dapat eh, uh, 10 juta atau dari perempuan dapat 5 juta. 5 juta, 5 juta. Ya. Kalau istri ingin menguasai seluruhnya, tinggal dibayar-bayarin saudara dari suaminya dan saudari dari suaminya. 50 juta ini bagi dengan satu banding dua, sisanya milik saya dengan anak perempuan. Nah. Atau kalau anak perempuan yang ingin eh, anak perempuannya masih, ya, masih kecil ya. Nah, Yang ini hak 160 juta ini milik anak perempuan. Berarti bila dikuasai istri seluruhnya, istri naik jadi 50 tambah 30 80 satu banding dua dengan anak-anaknya. Nah. Ya, dengan demikian dari ini kalau dijual umpamanya anak-anak tetap dapat warisan. Baik. Ya. Dua anak perempuan ini dibagi dua berarti 160 juta itu dibagi dua satu. Ya, 80 juta. Itu. Nah. Demikian umur ya, mudah-mudahan bisa difahami dan dicatat dari presentasi yang telah diberikan eh, oleh Ustadz dan tinggal diprediksi dan ditaksir harta yang ada yang dimiliki oleh suami. Demikian barakallahu fik dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan berikutnya sebelum dari pesan singkat satu pertanyaan kembali via telepon di 0218236543. Ya halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Uh, dari Pak Harto di Jakarta. Pak Harto di Jakarta, ahlan. Silakan Pak Harto tapi kan e, selama ini kan kurang jelas suaranya Pak Harto. Dikeraskan suaranya Pak Harto. Kelasin suaranya. halo, halo. Iya, silakan. Iya. E, selama ini kan banyak yang e, apa e, <clears throat> orang meninggal tapi e, untuk menunda warisan ya. Biasanya e, contohnya misalkan ada orang tua meninggal. Nah, ibunya meninggal uh, kasus teman saya misalkan ibunya meninggal nah dia punya bapak itu akhirnya nikah lagi gitu kan nikah lagi apakah uh, sebaiknya itu uh, harta itu dibagikan dulu apakah menunggu uh, bapaknya meninggal gitu kan jelas kan jelas sekali ini yang meninggal ini si istri punya harta atau tidak dia Eh, si istri punya anak. Anaknya itu. Bentar, istri ini punya harta atau tidak? Uh, pengertian punya harta gimana kerja? Artinya istri itu nggak bekerja. Walaupun tidak bekerja, mungkin suaminya pernah menghibahkan, ini rumah buat kamu, ini mobil buat kamu, berarti ada harta dia. Oh, gitu. harta kan bukan saja kalau dia bekerja. Bisa jadi dia juga orang tuanya wafat, terima warisan dari orang tuanya, bisa jadi hibah dari teman-temannya, dan lain-lain. Eh, nah, kalau begitu uh, saya kurang tahu karena kan biasanya kalau sudah berumah tangga uh, itu kan harta itu tercampur tuh kan. Dan apalagi uh, <clears throat> sekarang ini kan banyak yang nggak mengetahui uh, pembagian secara syar'inya kan. Nah, itu ya gimana terjadinya? Ya. Bapaknya masih hidup siapa tuh hartanya terbapak semua. Tinggal ditanyakan ke bapak ini harta semua bapak bapak ada nggak yang pernah dihibahkan ke ibu istri Paling oh nggak pernah saya hibahkan baik atas nama pun nggak ada walaupun itu pak sama pinjam nama doang kalau pinjam nama doang ya bukan hibah namanya ya ada nggak harta ibu yang lain dari kerjanya atau dari sesuatu oh nggak ada kalau nggak ada ya udah nanti berarti tidak ada yang akan dibagi warisannya oh begitu ya. tapi kalau misalkan gini kan artinya uh, kemudian dia menikah lagi nih si bapak itu hmm dengan istri. Nah, dia punya anak lagi kan dari si istri yang kedua nih. Ya. Nah, itu kan anak-anak yang dari ibu ini eh, nanti dikhawatirkan kan pada saat pembagian waris itu eh, karena sudah bercampur itu gimana ya tadi? Apanya gimana dapat dia kok? Kan masih anak dari si bapak ini. Oh begitu. Dapat dia. Jadi anda yang pamannya e, eh, meninggal bapak tadi, dan dia meninggal pada istri yang di istri yang kedua istri kedua masih hidup ya. dari istri kedua dapat anak dua istri pertama dapat anak tiga tapi anaknya itu bukan dari anak si bapak ini tapi anak dari suami yang lain iya betul kalau suami yang lain nggak dapat dia nggak dapat ya nggak dapat hmm. kalau bukan anak si bapak itu anak yang pertama saja yang dapat dari istri pertama doang yang dapat hmm. uh, berarti uh, maksud saya ada satu pertanyaan lagi apakah sebaiknya itu dibagikan setelah meninggal apa Eh, sebelum meninggal gitu kan. Sebelum meninggal harta bukan waris namanya, hibah. Sudah kita iya. bahas apa Arto? Uh, ininya uh, maksudnya kan si bapak ini kan menikah lagi itu. Iya. Yeah. Nah, ah, katanya misalkan ibu yang tadi kan meninggal nih. Iya. Yeah. Apakah ini sebaiknya itu dijelaskan atau dibagikan dulu kemudian dia menikah atau terserah atau gimana kan? Hey, penjelasan kita tadi Pak Harto ya bahwasanya kalau si istri tadi punya harta wafat dia hartanya ini dibagi hmm. suaminya pun dapat dua ya. seperempat kalau istri tadi tidak punya harta bah suaminya masih hidup tentu tidak ada yang akan dibagi hmm. ya sampai si suaminya ini meninggal Oh ya. Ya, walaupun dia nanti beristri lagi dan dari istri tersebut nggak dapat anak, hanya ada anak dari suami sebelumnya. Ya. ya tetap istri yang keduanya ini dapat semua seperempat dari seperdelapan karena seperdelapan sisanya tujuh per delapan untuk anaknya istri pertama oh, kalau dizolimi oleh istri yang keduanya Allah maha mengetahui oh, iya. dan Allah pun mengancam ya, ya. Waman ya'sillaha wa rasulahu Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya Setelah ayat wali salam mengatakan Wa tanda hududahu Tukhilhu naran Khalidan fiha Allah masukkan dia ke dalam neraka dikali di dalamnya Pak. Iya. Bisa difahami Pak Harto? Bisa, bisa. Baik, itu. Demikian. Afwan, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Baik. Kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita Ummu Aisyah di Nalian Naliam Ambon, beliau menyampaikan Ustaz mohon penjelasan terkait dengan uh, persentase dari uh, Iya pembagian harta yang harta warisan yang meninggalkan satu orang istri, tiga anak laki-laki dan Sudah, tiga bentar. anak perempuan. Kasusnya satu istri. Satu ya seorang istri, Terus. kemudian tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Iya. Ini saja yang disebutkan Ustaz. Iya. Cukup. Orang tua dermaid sepertinya nggak ada ya? Nah, tidak ada. Silakan Ustaz ini saya kira latihan terakhir. Sebelumnya <laughs> pada lantai yang ngerjain. Ini gampang insyaallah. Ya. Silakan. bukan anak perempuan satu tiga anak laki-laki tiga anak perempuan saya hmm, la syekh sisa eh. la syekh Allah Eh, ini hari pertama kita jelaskan eh. bila ada anak laki-laki anak perempuan sisa untuk mereka eh. berdua sisa untuk mereka berdua ya terus seperdelapan berarti atau dibagi dua empat ada enggak kamu dua empat bagi delapan langsung delapan langsung bagi delapan itu dapat satu tujuh sisanya nah Tujuh ini dibagi berapa? Untuk anak laki-laki. Anak laki-laki tiga bagian, dua bagian, dua tiga kali dua berarti enam. Enam sahih. Tambah tiga? Sepuluh sembilan. Sembilan. Tujuh dibagi sembilan, sembilan terus kan sembilan. Hmm, sembilan. Ya Tujuh bagi sembilan nggak bisa kan berarti ya. sembilannya dikalikan dengan delapan. Kalian semuanya. Baik. Berapa? Sembilan kali delapan? Hah? 9 kali 8 64 Hah? <laughs> 81 ah, Allah Harus Saya santai Kemudian berarti untuk istri 9 nah. 9 per 72 72 9 per 2. Untuk anak laki-laki Anak perempuan dapat 7. Nah untuk 7 anak perempuan 7 7 7 laki-laki dapat 14 14 14 nah. 14, 14, 14 ya. Selesai Selesai sudah, jadi 72 hasilnya Ya, tolong Ummu Aisyah catat itu Kalau ada televisinya Kalau tidak ada televisi, berarti harta dibagi 72 Ya 9 per 72 untuk istri nah. Kemudian untuk anak perempuan Masing-masing dapat 7 per 72 7 per 72, 7 per 72, 7 per 72 Masing-masing anak laki-laki dapat 14 per 72, 14 per 72, 14 per 72. Nah. Ya. Maka pun jumlah hartanya tinggal dibagikan dengan 72. Baik. Ya, jelas? Jelas. Maka satu lagi pertanyaan pesan satu. Ustaz. Jazakallah khair atas uh, pertanyaan dari Umu Aisyah di Al-Ambon. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dicatat presentasi yang telah diberikan Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Antum yang tadi anaknya benar saja. Dari pendengar kita Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada penghalang bagi cucu laki-laki dan cucu perempuan saat ketika uh, ayah atau kakeknya meninggal? Apakah mereka mendapatkan warisan? Pertanyaannya apa? Penghalang. Apakah ada penghalang cucu laki-laki atau cucu perempuan ketika kakeknya meninggal? Ada penghalangnya itu bapak mereka. Hmm. Kalau bapak mereka masih ada, paman mereka masih ada, mereka nggak dapat. Seorang wafat, ya, kemudian anak-anak laki-laki masih anak laki-laki dia masih ada masih hidup maka yang tingkat di bawah dia cucu laki-laki dan perempuan dan laki-laki ini tidak dapat hmm, demikian pada pendengar kita Bapak Abdullah di Jakarta dan juga pertanyaan yang sama disampaikan terkait dengan uh, pembagian warisan ini yang Ya, baik. Mungkin uh, di kesempatan pagi ini kita bisa bahas hanya sebatas ini saja dan sebagai kesimpulannya untuk sementara silakan Ustaz bahwasanya dalam agama Allah kita diajarkan juga matematika. Nah, <laughs> ini matematika penting untuk kehidupan kita dalam bagi waris. Sehingga di masa Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW mengerti matematika untuk seperti seperti ini. Hmm. Yang dikenal Afrodukum Zaid. Rasulullah mengatakan yang paling mengerti tentang ilmu faraid ini adalah Zaid. Ya. Oleh karena itu, hendaklah wa ilmu kita kita warisi. Rasulullah mengatakan pada pembahasan sebelumnya kita jelaskan bahwa nisful ilm. Ilmu farid ini sebagian dari ilmu Islam hmm. berkaitan dengan seorang yang meninggal dan berkaitan dengan masalah harta ini penting untuk dipelajari. Ya. Sekedar daripada sekedar kita hanya mengajarkan matematika ke anak situs apa sinus kosinus dan lain-lain lebih baik ini anda ajarkan sahih hmm. insyaallah ya itu juga diajarkan ini lebih penting tekankan diajarkan di sekolah tingkat dasar tingkat sanawi sanawiyah aliyah karena mengenai tentang pendapatan harta dan pendistribusian harta semoga bermanfaat dan insyaallah masih panjang perjalanan kita masalah faraid ini ya assalamualaikum warahmatullahi